bercampur-campur kita karena iya. kadang-kadang ada orang yang di dalam Ramadan masih belum bisa berhenti melakukan hal-hal yang tidak tidak diridhoi oleh Allah bahkan dalam bentuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah beri kekuatan kita untuk bisa berhenti dari hal-hal yang buruk bisa melawan hawa nafsu kita, bisa menjauhkan diri dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. kesempatan emas untuk kita untuk bisa meraih kebaikan-kebaikan dalam bulan Ramadan. Jangan sampai Ramadan tahun ini lebih buruk dari Ramadan tahun kemarin. Mudah-mudahan menjadi Ramadan yang lebih baik insya Allah. Akan Ramadan yang terbaik buat kita insya Allah tahun ini. Amin. Allahumma. Gak usah pakai toa nanti ganggu Kemudian, Kemudian, eh, apa yang kita dengar dari pembicara-pembicara sebelumnya merupakan nasihat yang baik untuk kita. Nasihat yang mudah-mudahan bisa kita fahami dengan baik. Setelah paham bisa kita amalkan dengan baik. Orang yang baik itu kalau mendengar nasihat baik maka mengamalkan dengan baik. Setiap orang yang mendapatkan satu kebaikan maka dia dituntut untuk mengamalkan kebaikan tersebut supaya tidak jadi ganjalan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ij'alna min ladzina yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsanah. Ya Allah, jadikan kami kelompok manusia yang selalu mendekat, mendengarkan kebaikan, kemudian melakukan kebaikan dengan sebaik-baiknya. Insya Allah, amin Allahumma. Amin ya Rabbal. Tentunya antum sudah paham. Ada orang yang dengan sore baru paham ada yang dengan sindiran baru paham langsung sudah paham ada yang dengan isyarat sudah paham macam-macam ya sing di paham langsung arti anak sing disindir tembe paham anak sing ditembak langsung belak-belakan tembe paham ya yang lo kan kan ditembak itu langsung ngisi-ngisi harus kaplak-kaplak <laughs> mudah-mudahan paham insya Allah amin Allahumma amin ya Rabbal alamin ada yang bil isyarah ada yang sindiran ada yang belak-belakan baru paham belajar dengan isyarah sudah paham gitu yang bisa paling tidak dengan sindiran langsung paham seorang perlu langsung utuh ditembak ngisi-ngisi bilang tahun paham ya maksudnya ya Insya Allah mudah-mudahan Allah beri taufik kepada kita semua Insya Allah Amin ya Allahumma Amin ya Rabbal Alamin Kita akan kaji dalam pertemuan-pertemuan di dalam bulan Ramadan Kita akan kaji risalah satu catatan yang dikarang oleh seorang imam Al-Qutub Da'ilallah Qutbu Da'wa wa Al-Habib Abdul bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad yaitu kita beri salah adab sulukul murid ya sebetulnya saya ingin nyampaikan ini lama tapi saya masih berpikir saya sendiri setelah baca takut yang omulang bis kira-kira wis bisa wis bisa apa namanya melakukan malah tidak apa yang diisyaratkan dalam kita kitab ini atau belum kalau marai wong maka dia itu bisa mulai maju mundur maju mundur maju tapi bismillah lah mudah-mudahan barakah Ramadan insyaallah. Allah bisakan kita semua untuk bisa mengamalkan sedikit demi sedikit insya insyaallah. Amin Allahumma. Amin. Pengarangnya adalah seorang imam. Pengarangnya adalah bukan sekedar alim, bukan sekedar alama, tapi beliau adalah kutub di zamannya, kutbul irsyad, kutbul da'wah wal irsyad seorang mujaddidul qarn diakui oleh seluruh ulama di dunia sebagai mujaddid. Mujaddid itu adalah seseorang yang Allah jadikan pemberbaharui agama. Jadi setiap 100 tahun, setiap satu abad atau korn, korn itu abad, itu ada orang yang Allah angkat menjadi mujaddid, yang menjadi memperbaharui yang mengembangkan lagi menguatkan lagi ajaran Allah Subhanahu wa taala di setiap 100 tahun itu seperti sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi menyatakan dalam hadis bahwa setiap 100 tahun setiap 100 tahun itu Allah akan munculkan mujaddid mujaddid yang memperbaharui agama karena tidak ada nabi dan rasul Nabi Muhammad sebagai penutup nabi dan rasul mungkin Nabi eh, Allah utus Nabi lagi untuk menyebarkan agama lagi dan agama Islam dan agama yang akhir ajaran yang syamil, yang sempurna yang bisa dipakai setiap zaman maka cukup dimunculkan oleh Allah adalah figur pewaris Nabi sejati yang memperbaharui agama ini di saat sudah mulai kendor, mulai maksiat, mulai nyimpang-nyimpang, ada orang aliran, mulai langsung dimunculkan lagi seorang imam. Setiap 100, 100 tahun. Dan salah satu di antara mujaddidul qarn yang muncul di abad ke berapa? 11 awal abad ke-11 Hijriah itu adalah Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad Bisa di dilupa lagi sudah enak tadi Imam Al-Qutub Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad seorang imam di zamannya adalah seorang alama da'i Allah biqaulihi wa fi'lihi yang berdakwah dan ucapan dan perbuatannya kutbul irsyad kutub wali kutub di dalam irsyad Al-Habib Abdullah bin Harbi bin Muhammad Al-Haddad Wulida radiyallahu ta'ala nubi subir min Bawahi Madinah tarim di satu kampung pinggiran kota tarim di Hadramut di provinsi Hadramut Lailan Lailatul Khamis malam Khamis Khamsa Safar 5 Safar 1044 Hijriah Arab Arba'a wa Arba'in Hijriah 1044 Hijriah tanggal 5 Safar 1044 Hijriah Lailatul Lailatul Lailatul Khamis Lailatul Khamis Khamsa Safar alaf arba wa arba'in minat hijratun Nabi sallallahu alaihi wasallam min hijratin Nabi sallallahu alaihi wasallam 1044 Hijriah wa tarabba fi tarim tumbuh dididik ditarbiyah tinggal di tarim faqad kuffa basarahu telah sakit matanya sehingga tidak melihat matanya itu buta bahasa, buta fisik ya saat umur kecil wahwa sahir fa'awadahullah anhu binuril basir tapi Allah ganti dengan cahaya masyirah tatapan mata hatinya lebih tajam wajad sedahat sungguh-sungguh dalam mencari ilmu dia beliau itu dalam istihad di talabil ilim nafi wa'aka fa'ala ulama'i asrih duduk lama di hadapan para ulama di zamannya fi mukaddamati di antara yang utama di antara guru-gurunya adalah sayyid Al-Habib Umar bin Abdul Rahman Al-Abbas eh, guru utamanya di antara sekian banyak gurunya adalah Habib Umar bin Abdul Rahman al Sayyid Ratib wal Habib Al-Alam Akil bin Abdul Rahman Al-Sakkaf Habib Akil bin Abdul Rahman Al-Sakkaf wal Habib al alam Abdul Rahman bin Sheikh Aidid Habib Abdul Rahman bin Sheikh Aidid العيدي والحبيب العلامة سهل بن أحمد بحسن الحذيلي بعلوي سهل بن أحمد بحسن الحذيلي بعلوي ومن مشايخ أيضا dari para masyayikh selain dari para habaib selain dari ulama-ulama Hadramut dari masyayikh al-imam al-allamah alimul Mak alim Makkah al-mukarramah ulama dari Makkah, orang alimnya Makkah saat itu, yaitu Sayyid Muhammad bin Alwi Asagar Ada guru yang dari Mekah, beliau pernah datang di Mekah, beliau belajar di Mekah dengan Sayyid Muhammad bin Alwi Asagar Kemudian banyak lagi guru-guru yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala jadikan beliau adalah ulama rujukan di zamannya. Kemudian banyak pula murid yang ambil dari ilmunya. Famin kibari talamidatihi Ibn Husain al-Habib Hasan bin Abdullah al-Haddad. Pertama, murid utamanya adalah putranya sendiri. Siapa? Al-Habib Hasan bin Abdullah al dan putranya Al Hasan bin Abdullah bin Alwi. Kemudian Wal Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi salah satu murid utamanya selain putranya adalah Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi yang terkenal dengan Habsyi bin Zain Mbak Habib Badan cintanya Habib Badan Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi Wal Habib Abdurrahman bin Abdullah bin Bagi Habib Abdurrahman bin Abdullah bin Bagi ini dijuluki Allah Dunia sama gurunya sampai beliau Habib Abdullah bin Abdul mengatakan tentang muridnya ini Habib Abdurrahman ini Habib Abdullah bin Abdurrahman ini ah, ah, ah, Habib Abdurrahman bin Abdullah Habib Abdurrahman bin Abdullah bin itu sampai muci saking alimnya muridnya itu sampai mengatakan mafil akuan mithil Abdurrahman mafil akwan mithil Abdurrahman gurunya yang mana, nah, pujian maksudnya tidak ada di alam ini seperti Abdurrahman murid saya ini Allah sampai pernah satu ketika Al Habib uh, Abdullah bin Halil Al Haddad itu mendengar bahwa akan ada rombongan ulama yang berfaham akidah di luar ahli sunnah wal jamaah Zuyud Zaidiyah ulama-ulama syiah kemudian sebetulnya ulama Syiah dia nggak terlalu beda jauh dengan Rasul cuma karena fahamnya sudah mulai beda. Saking khawatirnya Habib Abdullah bin Haddad untuk untuk orang awam terutama ya, ya paham-paham akidahnya mudah goncang, takut akidahnya beralih dari ahli sunnah jamaah maka berlindung kepada Allah sampai ngarang roti itu salah satunya diantara pertama ngarang roti karena takut ada faham yang akan masuk ke tarim dari kota Son'a sana Yaman Utara ulamanya mau ngirim mau ngajak dialog sama ulama-ulama tadi mau apa namanya bahas tentang paham tentang akidah mengatakan bahwa akidah kami yang paling benar kami yang paling mendekati kebenaran dan sebagainya kemudian bikin roti dibagikan untuk ahli tadi suruh dibaca supaya Allah angkat angkat apa musibah yang akan menimpa tentang akidah terutama ini nggak datang nggak sampai terpengaruh orang paling dengan datangnya mereka apalagi sampai membawa faham yang beda dari ahli sunnah wal jamaah. Jadi antara manfaat rotib itu salah satunya adalah untuk mengangkat fitnah agama, terutama fitnah akidah. Kita bukan cuma musibah dalam dunia saja, musibah dalam agama lebih bahaya. Musibah dalam agama lebih Makanya ulama-ulama zaman dahulu lebih takut musibah yang menimpa agama seseorang daripada menimpa dunia musibah nimpa dunia ya. nego urusannya di dunia selesai tapi kalau sudah musibahnya tentang agama nggak cuma di dunia di akhiratnya akan masalah Alhamdulillah, min sehingga saat mendengar mereka bergerak tokoh-tokoh ulama besarnya bergerak ingin nantang dialog dengan ulama tarim tentang faham tentang akidah salah satu faham mereka adalah di antara yang sesat di antaranya adalah mereka meyakini bahwa e, amal buruk itu muncul lepas dari takdirnya Allah, muncul dari pribadi. Ini akidahnya kan bertentangan dengan ahli sunnah Di keburukan ini perbuatan manusia bukan dari Allah. Kalau kita kan punya keyakinan khairuhu wa syarruhu min ya Allah. Paham ya? walaupun sebabnya kita tapi yang mengarahkan tanpa izin Allah nggak mungkin keburukan itu bisa terjadi apalagi kebaikan semuanya takdir amalan baik atau buruk semuanya adalah yang menentukan Allah Subhanahu dan banyak sekali yang berbeda dengan ahli sunnah jamaah sehingga kebingungan itu muncul dari kalangan habaib tarim termasuk semua habaib merujuk kepada Habib Abdullah bin Gimana nih ngadepinya? Sudah langkah awal adalah suruh membaca rotib syahid, roti yang kita baca. Untuk supaya Allah akan bala dan musibah yang akan menimpa penduduk Tarim. Yang kedua mengutus muridnya tadi Habib Abdurrahman bin Abdullah bin Fakih tadi yang salah satu yang kita sebut. Habib Ahmad bin Zainal al terus Habib Hasan putranya, terus Habib Abdurrahman bin Abdullah bin Fakih. Habib Abdullah bin Abdurrahman bin Habib Abdurrahman bin Abdullah bin Fakih itu diutus sama beliau untuk kalau memang betul datang, maka dihadang. Suruh ngadang rombongan dari ulama Zaidi atau ulama yang akan ngajak dialog. Orang-orang Syiah itu suruh diadang jangan sampai masuk tali pak dihalang-halangi mereka mau dialog kamu ada satu aja cukup bukan berarti kita takut dialog kita bisa jawab kita bisa bantah paham mereka, apalagi kita yakin kita benar. Tapi awam ini yang mendengar omongan mereka bisa bisa tertarik, bisa kena fitnah, bisa terpikir yang enggak-enggak. Takutnya awam ini malah justru terpengaruh. Kalau ulama sih bisa daun. Ulamanya bisa debat, bisa matahkan pendapat mereka. Tapi awam yang mendengarkan bisa masuk satu paham. Setan dan Rusak. Makanya kalau sudah paham yang di luar ahli sunnah jangan coba-coba pengen merubah yang apa sih Wong sing pada kenake pertamanya pengen nurut kayak apa sih? Nyong tuh insya Allah bakal lumayan itu. Pengen nurut tok coba dulu kayak apa sih? Pertamanya itu semuanya. Setan masuk karena pahamnya salah, masuk biar rusak sekalian paham orang ini. Tugasnya setan untuk kuat, masuk, murah, murah. Akhirnya malah nyokok, ditambah nih kangen. Kangen. Nah, bilangin dan kebanyakan para habaib, para muhibin yang masuk sinah itu pertama ikut kira-kira, pertama coba-coba kayak apa, pengen tahu, apalagi basicnya lemah, akidahnya keropos, ilmunya keropos, yus gampang ini, itu. Na'udzubillah min. Na'udzubillah min. Dari orang-orang yang tidak dekat dengan kita orang yang sudah ada kebencian dengan kita orang seperti orang-orang yang nggak mengakui dengan habaib mereka tambah kuat pertama lihat salafi kayak apa sih salafi begitu mendekat oh kayak yang cocok didoktrin tambah kosongnya oh, di salafi yang tadinya nggak benci banget cuma beda masalah khilafiyah sekarang jadi benci dan bukut sampai menghalalkan darah orang-orang kelompok ini pertama pengen tahu pengen mendengarkan kayak apa sih ceramahnya, kayak apa sih pengajiannya. Coba-coba, di situ masuk. Di situ pintu paling jitu untuk masukkan iblis paham yang nggak benar dalam hati. Alhamdulillah, min. Akhirnya satu keputusan ahli tarim juru rutin baca rotib. Kemudian sebagai syariatnya diutus salah satu muridnya untuk menghadang rombongan supaya jangan sampai masuk kota di Habib Abdurrahman bin Abdul Bilfiq ini diutus di Syideh Syideh itu gerbang tarim sebelum gerbang tarim dia tunggu di kampung ada rumah seseorang di situ nunggu rombongan ternyata betul mereka datang nggak main-main mereka datang kemudian membawa pertanyaan-pertanyaan tentang akidah yang banyak ingin ditanyakan kemudian mau jidal dan sebagainya ada beberapa pertanyaan yang susah untuk ngetes ulama tarim mas Arif sambil mau dialog. Sampai datang begitu rombongan banyak kelihatan datang Habib Abdurrahman yang disuruh untuk ngadepi dan menghalang-halangi supaya mereka nggak masuk tarim sudah siap. Nyamar jadi petani, nyamar jadi majuri bikin sama. Begitu mereka datang di setor. Eh, ini kalian mau kemana? Siapa ini kalian kok pakai bendera, pakai kebesaran, penghormatan? Pakai juga yang dihias. Eh, minggir, minggir. Kami ada urusannya dengan ulama kalian di dalam. Ini pintu gerbang Tarim. Iya, sebentar, sebentar. Kalian ini mau apa ke dalam? Sudah ini bukan urusan orang-orang awam petani, nggak ngerti apa-apa. Ini urusan ulama. Ini kita akan dialog dengan ulama-ulama kalian. Kita bawa pertanyaan-pertanyaan yang belum tentu bisa dijawab tentang akidah. Kata Habib Rahman yang tadi bentuknya petani penampilannya. Sebentar, sebentar. Sebelum kalian masuk tarim, Coba kayak apa sih ilmu kalian? Pengen apa? Pengen tahu pertanyaannya seperti apa sih? Barangkali saya orang petani tarim itu bisa jawab. Sebab tarim sumbernya ulama, jangan main-main. Kalian masuk harus berpikir, sudah, ini urusan, ini urusan. Bukan urusan kelas kro cuma tadi, iya, ulu ulama belum tentu. Eh, diadakan pada ini alama ini. mana alama tubuhnya dunia disebutnya. Dijuluki gurunya alama tuh dunia jangan-jangan sampai terus akhirnya kata salah satu mereka sudah dikasih satu pertanyaan aja nanti mereka nggak bisa jawab baru kita jawab nggak bakal bisa jawab daripada dihadang nih kasih pertanyaan satu nggak mungkin bisa jawab halo nggak bisa jawab suruh nyingkir pasti mereka nyingkir eh dikasih eh udah kalau kamu ingin pertanyaan saya saya kasih yang paling mudah ini satu pertanyaan kebal Pertanyaan jauh-jauh dari Yaman Utara ke Tari, bawa pertanyaan ini petani saja apa? Kami yang pada macul di sawah ngerti pertanyaan. Saya petani saya tahu. Jawab, jawab dengan gamblang dengan dalil keluar. Coba barangkali ada pertanyaan lain. Keluarkan, jangan yang paling mudah, yang paling susah semua semua pertanyaan kalian. Sebelum kalian diolok-olok sama ulama kalian, sebelum kalian pulang malu sama petani dulu. <laughs> Kasih satu pertanyaan, jawab dua pertanyaan, jawab tiga pertanyaan, jawab sampai semua bertanya dijawab habis sama Habib Abdurrahman bin Abdul Mubi sampai akhirnya mereka, mereka mau masuk tarif pintu gerbang tarif mulai berubah kita nanti malu dialog malu pertanyaan aja dilahap sama petani akhirnya sebelum masuk ditanya coba pemimpin kalian mana pemimpinnya ada pemimpinnya yang pakai tanduk siapkan saya ingin ketemu, wah ada saya mau ketemu, pengen tahu aja pemimpin kalian yang katanya ulama, muftinya, pengen tahu juga. Ya, begitu ketemu salaman dipegang tangannya dibaca. Kamu ini punya sifat begini, begini, begini. begini. Kemudian turun, coba turun. Setelah turun, jangan pakai alas kaki, jangan pakai alas bawah. Ngecek pasir lemah dengan telapak kakinya, kemudian bekas injakan telapak kakinya diambil tadi tanahnya dibaca. Kamu ini punya sifat begini, begini, begini, depak semua. Ini ilim, ilmu bukan kasih. Saya bukan wali, bukan kasih. Ini ilim, ilim dipelajari oleh orang matahari ilmu yang dipelajari bukan kasur. Kalau kasur kita bicara lain. Ilmu kami pelajari, kami bisa baca telapak tangan, bisa belajar telapak kaki dari injakan tanah dan tanah saya baca itu ilmu dipelajari sama kami. Tambah bingung, balik pergi. Alhamdulillah nggak jadi masuk kan? Sampai Habib Abdullah muji maafin akwan mitin Abdurrahman itu karena bisa ngadepi ulama-ulama yang membawa paham beda sampai gak masuk tarif akhirnya orang tarif aman terlindung dari paham-paham yang beda dari ahli sunnah wal jamaah. Bukan berarti mereka takut menghadapi mereka, bukan. Orang awam yang dipikirkan. Yang ulama itu agama tadi satu aja bisa ngadepi. Nah, ini paham ini virus, paham ini kalau yang tidak punya sistem imun yang kuat akan kena siapa saja orang yang lemah. Yang ditakutkan orang awam yang tidak punya tameng ilmu akan kena. Kalau ulamanya mereka punya tameng, punya ilmu bisa jawab. Orang awam saat mendengar ucapan-ucapan mereka, dalil-dalil mereka tahu-tahu ikut Nauzubillah min. Ini di antara muridnya disebutkan tadi Al-Alamah habib Abdurrahman bin Abdullah bin bin Kemudian uh, wal Habibin Muhammad wa Umar bin Zain bin semit Habib Muhammad bin Zain bin semit dan Habib Umar bin Zain bin semit Ini juga Habib Umar bin Zain bin semit termasuk salah satu dai yang luar biasa, pengarang itu musnid dunia terkenalnya Umar bin Zaid musnid dunia punya sanat ke seluruh ulama di dunia ke ulama Pakistan ulama India ulama Haramain ulama Hijaz ulama Syam ulama Mesir sanatnya sanatnya kita masuk ke Habib Umar bin Zaid bin Semit Habib Umar bin Hafid punya sanat kepada beliau Habib Umar bin Zaid bin Semit seorang dai yang luar biasa kemudian Habib Umar bin Abdurrahman Al-Bar salah satu muridnya Habib Ali bin Abdullah bin Abdurrahman As-Sakaf kemudian Habib Muhammad bin Umar bin Taha Sofi As-Sakaf wa ghairuhum al-adad al-kathir dan muridnya banyak sekali paham ya itu murid-muridnya Habib Abdullah bin eh, Al-Bi'al walahu mu'allafat kathirah beliau ini punya karangan karya kitab-kitabnya banyak Jama'at Nasaih wal Mawa'id wal Hikam wa intasharat intisharun kabira kumpulan nasihat-nasihat mawaid peringatan-peringatan hikam hukum-hukum kemudian hikmah-hikmah wantasyarat intisharun kabira dan karyanya itu menyebar luas ke seluruh penjuru termasuk sekarang ini menjadi idola menjadi idola karya beliau itu menjadi idola orang-orang barat yang ingin belajar tasawuf awal-awal sebelum mempelajari karya Imam Ghazali karya-karya ulama tasawuf yang lain, karyanya Habib Abdullah bin Ali al Hadar itu menjadi rujukan awal masalah dunia dakwah utama itu sudah diterjemahkan dengan berbagai berbagai macam bahasa di barat ini sekarang lagi lagi apa namanya lagi banyak orang senang membaca karya Habib Abdullah bin Ali dan banyak yang mendapat hidayah sehingga masuk Islam sampai di London sendiri di kota London di kota pusat kota London sendiri ada gedung besar gedung itu namanya Dar Imamul Hamdani Darul Imamul Hamdani sebagai Islamic Center di London tempatnya kumpulnya para da, para dai di London orang-orang yang ingin belajar Islam mu'alif apa mu'alaf mu'alaf itu belajar di situ, ada zikir, ada roti di situ. Gedung itu besar sebagai Islamic Center, tapi gedung itu yang ajib itu namanya Dar Imamul Haddad. Dar Imamul menyebar luas. Kemudian bermanfaat banyak. Wa nafa'allah bihan nas. Allah berikan manfaat kepada banyak manusia. Qad terjemat, maka turjimat. Terjemat. Turjimat atau terjemat telah diterjemah Ba'adul mu'allafati sebagian karya beliau ilal lughah ajnabiyah ke, ke dalam bahasa-bahasa asing fil asr hadir di saat kemarin ini terakhir-terakhir ini diterjemahkan baik mitir indonesia seperti bahasa Inggris diterjemahkan ke bahasa ini wal faransiyah bahasa Perancis dan banyak lagi banyak India Urdu kemudian Indonesia Melayu di sini banyak wa mu'allafatu ghaniyah anit ta'rif karyanya luar biasa tidak perlu dijelaskan orang sudah tahu luar biasa karya beliau tidak butuh penjelasan lagi sudah sudah dinikmatin sekarang ini nasoih dunia siapa yang tidak baca di kitab-kitab salaf di apa pesantren salah dakwah utama risalah muawana biasanya di, ya, gitu. di pesantren-pesantren salaf mereka membaca mereka membaca masyhur dari kabir wasahih terkenal di hadapan para orang-orang tua dan anak-anak muda wa minha as di antara kalian dan minha an-nasaihud diniyah kitab Nasaih Ad-Da'watu Tamah kitab waktu Tamah wa Risalatul Muawanah wa ghairaha min min al-wasaya warasai rasail dan banyak sekali di antara wasiat-wasiat beliau dan catatan-catatan. Kemudian wa majmu' kalamihi ucapan-ucapannya dikumpulkan sama muridnya. Ucapan-ucapan nasihat hikmah itu dicatat sama muridnya dalam bentuk kitab namanya Tadbitul Fuad. Apa? Ini yang dijadikan rujukan para habaib kita Tasbitul Fuad ini untuk menguatkan akidah ahli sunnah wal jamaah Menguatkan ikatan dengan beliau Setiap ulama habaib kita selalu nggak lepas dengan kitab Tasbitul Fuad karya Imam Al-Haddad Sampai Habib Alwi bin Jihad Habib bin Jihad seorang wali kutub di zaman itu Zamannya di zamannya citnya Habib Mar Habib Salim bin Hafid itu Habib Hafid bahkan Habib Salim bin bin Abdullah bin Syihab itu mengatakan anak ini nggak pernah pernah merasakan sumpek seumur hidup karena ada kita kitabullah, ada Al-Quran. Kemudian ada kalam salaf seperti tasbitul fuad. Al-Quran dan falas. Quran kitabullah sumbernya kebenar sumber ilmu kemudian ucapan-ucapan salaf seperti karya Habib Abdullah bin Haddad namanya kitab Tadbitul Fuad kitab ini kita ucapan-ucapan ucapan-ucapan hikmah, ucapan-ucapan yang penuh dengan ilmu yang yang bisa memahami orang-orang yang luas Kadang-kadang satu kalimat tapi bisa dipahami oleh orang yang ahlinya dengan makna yang luas. Namanya apa? Tatbitul fuad. Tatbit itu kenapa? Sing dari tetep menetapkan ya. Ada tabat. ah, Memantap tatbitul itu fuad itu hati. Mantap hati. Kemudian ada diwan, wa diwanul azim, Abdurrahman mandub diwan itu karya-karya eh, bait syair, qasidah-qasidahnya, pujian-pujiannya, munajatnya dalam bentuk syair dikumpulkan dalam satu diwan namanya. Diwannya namanya Abdurrahman mandub Apa? Abdurrahman mandub Allah. Abdurrahman mandub lil lijamil apa? Al-jami' lil hukum wal ulum wal wasaya dan banyak sekali karya beliau. Yang jelas beliau itu pernah ziarah ke Baitillahil Haram berangkat ibadah haji. Safara ila haramain syarifain wa addan nusukain wa zara jaddahu sallallahu alaihi wasallam sayyidil kaunain sayyidina Muhammad afdhalus salatu wassalam wa dhalika fi 'am alaf 79 min al-hijriyah pernah ziarah haji ya berangkat haji ya tahun 1079 kalau tadi lahirnya 44 79 ziarah eh, ke Mekah dan Madinah berarti usia berapa beliau haji 79 dan 44 iya nah usia 35 ya Hah? Iya 35 35 tahun berarti beliau pergi ke Makkah Madinah untuk melakukan uh, apa haji Maksudnya itu haji wal umrah umur 30 wajtama'a bi ulama al-haramain syarifain bertemu dengan para ulama di Mekah ulama al-haramain al-haram al-Mekah dan haram al-Madinah ulama yang di Mekah dan Madinah alladzina akhbattu bihi yang orang-orang yang dulu pernah menyintai mereka menginginkan kehadiran beliau sudah kenal wa arafu qadrahu dan mereka mengenal kedudukan beliau wa asnau alaih yang banyak memuji dari ulama-ulama Mekah dan Madinah yang memang kenal kebesaran beliau, mengetahui kedudukan beliau, mereka kumpul bersama Habib Abdullah bin Abdul Hamid. Walam yazal yad'u nas ila Allah taala. Kesempatan haji tersebut juga tetap mengajak mereka kepada Allah dan Rasulnya bil hikmah wal mau'izah hasanah selalu menasihati dengan hikmah wal hasanah hatta wafadahu ila rahmatullah sampai beliau wafat ta'ala fatufiya fi lailati thulada maka beliau wafat pada malam tadi mikir lahirnya malam apa? Mes, wafatnya malam malam selasa Sab'adul Qa'dah tanggal 7 kalau lahirnya dari tanggal 5 Safar ya 5 Safar wafatnya tanggal 7 Dhul A tahun Alef Mi'ah Ithna wa 1132 1132 lahirnya 1044 usianya berapa berarti? Hah? Kenapa? 88 tambah 44 berapa? 88 tambah 44 berapa? 100 berapa? 132, 88 tambah 44 Berarti usianya 88 Di usia 88 itu beliau memangku jabatan Qutbiyah selama 40 tahun Jadi Fakhrnya Kalba Alwi kebanggaan dari kalangan habaib dari Pak Ali adalah beliau karena pemangku jabatan kutbiah terlama para ulia zaman itu dari zaman Bakil Muqaddam al Muhajir bahkan mereka banyak yang jadi kutub zaman tapi nggak selama Al Habib Abdullah bin Wahid beliau dalam riwayat memangku jabatan kutbiah sampai 40 tahun nggak mudah Imam Syafi'i aja dalam riwayat cuma berapa hari memangku jabatan terus dilepaskan dikasihkan kepada yang lebih kuat. Imam imam-imam yang lainnya juga banyak yang mampu jabatan itu tapi ya hitungan tahun, tapi nggak sampai 40 40 tahun. Syekh Abdul Qadir Jalani cuma 33 tahun. Ini 40 tahun beliau mampu luar biasa sehingga jadi faham jadi kebanggaan kebanggaan Alba Alwi di zaman akhir. Sehingga sekarang seluruh para habaib zaman ini bahkan nggak ada yang berani memunculkan rujukan baru kecuali kepada Sohibul Jadi rujukannya saat ini seluruh Tariqah Bani Ali adalah Imamul Habib. Al-Habib Abdullah baik, Tariqah baik, kitab-kitab baik, semuanya. Paham, keyakinan dan sebagainya. Rujukannya semua kepada Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Sekarang rujukan semua bangsa, semua Habaib yang masuk dalam Tariqah al Bani. 88 tahun Wadubina bimakbara Zambal, Zambal dikubur di satu pemakaman namanya pemakaman Zam. Zambal ini pemakaman ya ribuan bukan ratusan ribuan aulia Allah Subhanahu wa taala. Zaman Habib Abdurrahman segar saja dia mengatakan di Zambal ini telah terkubur tujuh rubi wali dan delapan puluh kutub. Zaman Habib Abdurrahman Segaf. Abdurrahman segar itu sekitar 600 700 tahun sudah ngomong, di Zambal telah dikubur 7000 wali dan 80 kutub. Habib Rahman Sugam itu ke bawah berarti putranya namanya Abdullah. Punya putra ke bawah lagi Abdurrahman. Punya putra lagi Abdullah, kemudian punya putra Salim, kemudian punya putra Syekh Bakar bin Salim. Jadi Syekh Bakar bin Salim, Salim bin Abdullah bin Abdurrahman bin Abdullah bin Abdurrahman Sugam. Zaman Syekh Bakar bin Salim ini 400 tahunan lebih itu di atasnya lagi. Abdul nah, Abdurrahman Sekam itu di atasnya lagi. Jidnya yang keempat setelah. Jadi Syekh Abu Bakar bin Salim bin Abdullah bin Abdul Rahman bin Abdul bin Abdul Rahman Sekam Kalau Syekh Abu Bakar bin Salim udah 400 tahun. Nah, Syekh Abu Bakar bin Salim itu punya putra Husain. Sayyidina Husain itu gurunya Habib Abdul Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas. Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas gurunya Habib Abdullah bin Ali Nah, tadi Habib Abdul Al Haddad punya guru Umar bin Abdul Rahman atau Habib Umar bin Saya berarti atas ya. Kemudian punya gurunya lagi Sayyidina Husain. Sayyidina Husain punya gurunya ayahnya Abu Bakar bin Salim. Wujud Salim. Abu Bakar bin Salim bin Salim bin Abdullah bin Abdurrahman bin Abdullah bin Abdurrahman Sekar. Berarti 10 tingkatan, 10 nasar setelah Habib Rahman baru Habib Abdul. Zamannya Habib Rahman saja sudah mengatakan di zaman ini sudah terkubur tujuh ribu wali dan delapan puluh kutub. Tambah sepuluh generasi bahwa berarti zamannya Habib Abdullah bin Audar lebih banyak lagi. Putranya Habib Rahman Sekap sendiri tiga 13, tiga belasnya semuanya aulia dan semuanya dikubur di zaman Bahkan satu putrinya yang perempuan dikatakan sama Habib Rahman ini kalau ada eh, bukan putrinya, Pak, cucunya Abdurrahman Segaf punya putra Umar Mohdor. Umar Mohdor itu salah satu putranya, putrinya namanya Hababa Maria. Hababa Maria mengatakan kata Habib Rahman, cucu saya kalau ada kutub perempuan maka dia berhak menjadi kutub biasa. Saya laka kutub waktu Artinya makom kualinya tinggi. Kalau ada kutub boleh jadi perempuan jadi kutub maka Maria patut jadi kutub. Artinya zaman itu banyak aulia di zaman itu apalagi zamannya Habib Abdullah ya maka Zambal itu tempat yang luar biasa tempat yang banyak kuliah sampai kata penyair dari Irak kalau di Basro kami punya teriak mujarab ada makom yang kalau tawasul itu mujarab doa mujarab maka di Bashar Bashar itu Zambal dan Uret serta Akdan itu tiga kumpulan Bashar itu tiga kumpulan yang terkenal adalah Zambal maka di Zambal ternyata lebih banyak daripada di kami di di Basra. Ada teriak mujarab itu artinya tempat untuk tawasul yang mujarab, doa yang mujarab karena tempatnya wali-wali yang luar biasa di sana. Ada Abdul Qadir ada macam-macam di Baghdad dan sebagainya. Tapi ternyata di Bashar ini mereka lebih lama sudah ada aulia Allah Subhanahu. ini tempat-tempat yang mulia, mudah-mudahan bisa ziarah ke sana. Bisa bisa berkunjung. Bahkan kalau kita telusuri mereka yang meninggal Al-Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali. Ayahnya namanya Ali Muhammad bin Ali. Ali punya Ali punya saudara Alwi. Alwi ini Amul Bakir, pamannya Bakir Mukad. Alwi inilah datuknya Wali Songo yang ada di Indonesia. cipnya nasabnya ke Alwi Amul Bakir. Wali Songo 99. Jadi kalau ada yang mengatakan uh, Sunan Kalijaga Wali Jawa dan sebagainya, memang penampilannya penampilan Jawa karena masuk di keraton Jawa, tapi nasabnya tetap kepada Ammul Faqih Alwi Ammul Faqih tadi Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Ali punya kakak namanya Alwi Alwi ini yang nasabnya ke bawah Wali Songo terus ke Indonesia dan itu nggak bisa diingkari karena nasabnya terjaga baik di Arab itu Alawiyah ataupun di Hadramut sana ditarik sampai Habib Masyur sendiri nyantuk lagi, pembaru lagi nasab-nasab itu sejarah namanya semuanya terjaga rapi mulanya kadang-kadang kemarin ini saya gemerbet banget dengan ceramah satu orang singa punya toko NU orang punya paling hebat ceritakan tentang Wali Songo mereka nyatakan bahwa Wali Songo itu keturunan Cina dari dinasti Tang gak ada kaitannya sama Arab sama sekali kalian jangan ibu dibodohi Arab-Arab di sini yang kesini itu bukan keturunan Nabi mereka keturunan Badui katanya yang cuma mau nikahi wadon-wadon sing Indonesia bahasanya penghinaan ya sampai akhirnya dia ternyata dia mau ngaku keturunan wali songo seperti dinasti tadi itu Cina makanya sipit-sipit seperti saya saya makanya sipit karena saya keturunan tak, saya keturunan wali songo cibude kan ngaku wali songo kan boleh nasab sing Arab ora bakal bisa karena harus terjadi terapi akhirnya dibuyarkan nasabnya wali songo dari Cina dari dinasti Tan dirusak sejarah naudzubillah dan dia mengaku sebagai ulama terkenal yang sekarang terkenal mungkin terkenal jelmehe ya zaman saya saya nggak mau menyebut namanya sudah bulan puasa. Tapi yang jelas ulama ini perusak sejarah Islam. Ceritakan dengan seakan-akan dengan PD-nya, dengan cerita ini ini macam-macam, dengan tunjuk ada dalil-dalilnya, seakan-akan ini buktinya di sini, buktinya di sini kerajaan ini, seakan-akan dia benar banget, tapi membawa sejarah yang total salahnya. Bahkan berani menafikan keturunan Nabi yang ada di Indonesia bahwa mereka bukan keturunan Nabi, bahkan mereka adalah keturunan Arab Badui untuk min terakhirnya dia menghabisi malatid, menghabisi sintuduror, menghabisi macam-macam. NU sudah punya istighosah diganti roti. NU sudah punya selawat badar diganti duror. Nanti kalau dibiarkan rusak negara ini. Coba rusak negara dengan roti, dengan duror. Yang kita lihat malah justru alhamdulillah pemuda-pemuda Islam sekarang lagi demam sintuduror yang tadinya jogetan di depan konser dangdut sekarang alhamdulillah bersolawatan bareng dengan Simpedu. Yang tadinya mereka nggak kenal dikir sekarang alhamdulillah pada ratiban alhamdulillah. Kenyataannya berbalikan, ucapannya malah justru jadi humoran sebetulnya kalau mereka mau teliti. Dengan adanya Simtu Duror, Habib Syekh, Maulid, MR dan sebagainya, maulid-maulid yang sekarang menjamur ini justru menarik pemuda-pemuda semakin bagus, semakin kenal Rasul, semakin cinta maulid, semakin berpakaian bagus yang tadinya mereka larinya ke konser dan sebagainya. Alhamdulillah ter, tersisihkan konser-konser itu. Dengan adanya Sip Tuduror, Habib Zeh, MR, Habib Mundin, Nurul Mustafa, Habib Hasan, Hasan Asegar, dan banyak-banyak lagi grup-grup musidin-musidin yang lainnya. Alhamdulillah. Yang ada sholat, sholawat. Oh malah diserang ya. <laughs> Ada apa mereka? Kalau mereka gak ada kebencian sama Habib, nggak mungkin. Sebab yang diserang Sip Tuduror karya Habib, Ratib karya Habib. Mereka ketakutan NU tapi sing kemudian maring ini itu NU NU pas palsu. Karena NU selalu sejalan dengan habaib gak bisa terpisahkan. Ternyata nggak lama ditemukan tulisan tangan resmi dari Mbah Khalil Bangkalan yang tertulis empat 114 atau 100, 100 tahun lebih ijazah roti mulhaja diijazahkan kepada pendiri Pondok Kloso Mbah eh, Abdul Karim Abdul Karim Mbah Yai Abdul Karim Lirboyo ya, Lirboyo itu dapat ijazah dari Pak Khalil Bangkalan. Itu disimpan sama Pondok Pelosok kemarin waktu apa namanya e, pameran itu dikeluarkan tulisan tulisan karya Mbah Khalil ijazah mengijazahkan untuk Mbah Abdul Karim diamalkan dengan santrinya pun hadat tiap hari. Pendiri NU mereka Mbah Khalil. Oh tokoh-tokoh NU, NU sejati bukan NU karbitan model orang sekarang. Ternyata orang-orang NU, pendiri NU, Kiai Kiai NU sendiri nggak pernah lepas dengan dunia habaib torikohnya dipakai, ratifnya dipakai. Kok ada orang baru kemarin sore sok pahlawan mengatakan rusak orang NU kalau baca ratiful hadabi? Ini tugas kalian ya. Jadi pengurus-pengurus NU harus sosialisasi, harus sampaikan kepada anak-anak NU nah, itu harus paham apa itu ratif, bagaimana itu kerjasamanya, ikatannya ulama-ulama dulu sama habaib jelaskan bahwa pendiri NU sendiri Mbah Hasyim Asy'ari itu muridnya Habib Muhammad bin Hussein al Habsi ayahnya Habib, Habib Ali Habsi pengarang Maulid. Habib Ali bin Muhammad al Habsi Simtu ini pengarang Simtu Habib Ali bin Muhammad, Habib Muhammad itu bin Hussein. Itu Habib Muhammad bin Hussein mufti Syafi'i di Mekah zaman itu. Habib Ali di Hadramut, Habib Muhammad di Mekah. Itu Mbah Hasyim Asari duduk tujuh tahun bertanggung-tanggung dengan Habib Muhammad bin. Ini sejarah yang semacam ini nggak pernah disampaikan. Sampaikan supaya jangan sampai habaib dia duduk dengan N atau NU mau dipisahkan dengan habaib. Nah, untuk bilang ya, artinya dipahamkan harus disampaikan tugas saya kalian. Ya, pengurus NU, Ibnu, Sampaikan, sampaikan terus sosialisasi semacam ini supaya mereka tidak terpengaruh dengan ucapan-ucapan oknum yang ingin memisahkan atau merusak kekuatan besar Indonesia ini aswaja ini habaib dan n habaib dan n ini kekuatan besar aset aswaja aset Islam bahkan aset Indonesia ini mesti dibenturna dipisahkan diadu domba hancur Islam mereka ada setelah ke situ mau ngadu domba memisahkan dulu terus amalan-amalan abad ini seakan-akan bukan amalan ini Nusantara ini, kalau ini produk Arab Arabisme seakan-akan Arab dia jadi itu kita Islam Nusantara dengan bahasa Islam Nusantara dengan bahasa macam-macam sebetulnya mereka mau ngadu domba antara Habaib dengan NU memisahkan Islam dari sumbernya menghapus sejarah aslinya Islam sampai akhirnya Islam akan dihancurkan dengan mudah. Alhamdulillah min. Paham ya? Saya sampaikan maksud ini paham gak? Nyandak boleh ini. Lagi yang semacam ini harus kita pahami. Mulanya nih orang paham kayak gini sejarah, nanti akhirnya dibodohi orang. Nah, sejarah ini harus disampaikan kebenaran. Sampai catatan-catatan nasab yang tadi saya sebutkan Wali Songo, Amul al, pertama Abdul Malik Khan. Abdul Malik Khan ini yang pertama hijrah ke India, mbahnya Wali Songo. Kemudian nyambung sampai ke Pulau Jawa. Abdul Malik Khan ini apa namanya orang yang pertama hijrah dari Yaman ke India terus sempat sempat balik ke Yaman lagi kemudian keturunannya Abdul Malik Khan ini yang akhirnya hijrah dari dari Yaman atau dari sebagian dari India ke Pulau Jawa ini keturunan eh, Abdul Malik Khan apa lagi namanya di bawah itu karena punya nasabnya kita punya di, di Arab itu terjaga lengkap dengan dari sejarah kerajaan-kerajaannya nama raja-raja semuanya publik Cuman kadang-kadang memang ada perlu ada orang yang paham untuk menyampaikan. Sekarang orang nggak tahu ilmu, nggak tahu sejarah berani ngomong. Sokar beda, ya, mulai songo keturunan Cina sih ketemu Singdi. Lah haula wala quwata aja kehadiran segi Cina lagi berkuasa terus langsung pan muncul mencak-mencak kabeh Cina Arab disingkirkan maaf ini sudah dibaca sama intelijen intelijen sudah arahnya Nah untuk bidangnya habib disingkir pelapor ke seluruh habaib ini ada gerakan Cinaisasi yang ingin menghancurkan Arabisasi. Bahasanya gitu. Jadi bahasanya Katolik menyingkirkan. Tapi sebetulnya Islam yang disikat Islam sebetulnya. Islam. Kalimat anak ente benci banget. Akhirnya kami sini akan nanti lama-lama dicaci nada bahkan sampai bacaan Quran yang model nad apa nagem apa apa namanya lagem Arab itu pengen disingkirkan ini bisa ganti lagem Nusantara Jawaisasi Quran omong omongan jilbab itu katanya ada Timur Tengah bukan dari syariat mau dibuat artinya mau merusak Islam sebetulnya cuma bahasanya pengen memisahkan Arab dan sebagainya bilang ya terima Islamnya singkirkan jilbabnya terima Islamnya singkirkan apa apalah mas lah jilbab bagian dari Islam. Zaman dahulu sebelum ada Islam sudah ada jilbab. Jilbab itu ada setelah muncul dan Islam itu bukan Islam Nusantara, Islam Arab, Islam yang tidak ada. Islam itu seluruh dunia. Kalau nggak Islam ya rujukannya ke Nabi Muhammad SAW. Gak Ada Islam ala Jawa, Islam ala Wahir Quran ini yang kemarin muncul itu. Ini percobaan-percobaan semacam ini jangan dikira tes apa namanya testing itu percobaan itu dicoba diajukan di depan e, istana lagem Jawa bahasa Oh, jangan dikira nggak punya strategi, nggak punya trik, nggak punya rencana yang tertata. Wah, sudah tertata rapi. Coba dihembuskan pimen reaksinya. Kalau sudah nggak peduli lagi ya sudah masalah. Nauzubillah min dan arah tertanamnya kebencian kepada habaib itu sudah muncul dari kalangan dalam orang-orang NU sendiri yang memang mereka merusak NU sebetulnya, bukan orang NU. Sudah benci terhadap bahasanya pertama benci terhadap Arab. Nanti ini loh Habib kan Arab itu kayaknya kudu hormat mari ngomong ini orang hormat pendang dibalik balik. Mereka tamu itu tamu pendatang tamu aja macam-macam mulai tanam tanam Jangan dikira ini nggak punya gerakan resmi gerakan strategi ini sudah diatur mulai dihembuskan puja non kegawa karena baca di Facebook kegawa karena baca status kegawa karena idolanya ya itu modelnya Jadi mulai kalau kita nggak bentengi anak-anak NU anak-anak kita ahli sunnah wal jamaah maka mereka akan terbawa paham-paham yang na'udzubillah min dan ini sudah terucap dari lisan yang paling sahih lisan yang paling sadiq masduk lisan yang tidak pernah mengucap salah itu Nabi Muhammad SAW terucap akan muncul model semacam ini dan akan muncul satu kelompok yang akan menghalalkan darah ahli bait itu satu sudah satu satu saat pasti muncul tidak akan muncul di kiamat kecuali ahli itu akan tumpahkan darahnya dengan atas nama agama Alhamdulillah min sudah terjadi di mana di Suriah terjadi di Irak terjadi di Yaman kemarin ahli bait ditumpahkan dihalalkan darahnya dengan tuduhan macam-macam nanti lama-lama nggak -lama menutup kemungkinan kalau kita nggak hati-hati di ya Indonesia pun akan mungkin. Yang khawatir, yang kita khawatir justru dari dalam orang kita paling penting. Ini Wahabi itu jelas, jelas. Wahabi berseberangan. Tapi kalau dari NU atau dari Aswaja, dari Kiai yang saat ini yang ngeri kan bingung. ini menjadi justru nyerang balane depek ngancam ajarannya sendiri misahkan antara kita dengan mereka ngobong-ngobong ini yang bahaya model semacam ini mulane jangan kita terima semua ulama NU terus bener kabeh maaf sekarang NU buat rebutan Gak semua yang namakan NU terus ulama selalu benar. Lihat, lihat. rujukannya akidah, rujukannya ulama-ulama yang istiqomah, rujukannya ulama-ulama salafnya. kalau sudah nyimpang dari bahasa nyimpang dari mayoritas ahli sunnah wal jamaah, nyimpang dari pendiri berenu yang lama, wis aja di rawakna, wis ngeri berarti. Ini masalah akidah nggak main-main. Masalah harus ditanamkan kebencian sama saudara sendiri. Alhamdulillah, min. Mudah-mudahan Allah lindungi kita semua Lindungi umat Islam. Berkah Ramadan mudah-mudahan semua fitnah yang akan muncul dihentikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diangkat dalam musibah ini, Allah, Amin Allahumma Nah, jadi ini malam ini saya sampaikan sedikit sebelumnya tentang sejak apa namanya biografi pengarang supaya kita tahu bahwa kitab yang akan kita baca ini karya seorang ulama besar bahkan kitabnya itu penuh dengan nur disebutkan oleh para habaib kita para ulia itu kadang-kadang menaruh sirnya ada di di santrinya ada yang ditaruh di keturunannya ada yang ditaruh di karya karya tulisnya dan ada yang luar biasa bisa naruh di tiga bagian anak si misi rewali ini murid-murid itu jadi murid-muridnya jadi orang besar semua ada yang ditaruh di keturunannya keturunannya selalu istimewa ada yang ditaruh di karyanya tulisannya karya miliknya atau pengarang kitabnya dan salah satu di antara yang bisa naruh di semuanya adalah Habib Abdul ditaruh di muridnya muridnya orang istimewa semua keturunannya keturunan yang berbarakah dan di karya tulisnya tapi di antara tiga itu yang paling dilihat manfaat besar adalah karya tulisnya karya tulisnya Habib Abdul Latifnya karangan kitabnya itu yang paling besar sirnya nurnya paling besar sehingga habaib kita bahkan jaya jaya sepuh kita mereka nggak pernah lepas dari karya tulis Imam Al Haddad wiridnya seperti roti wiridul latif, mereka bacakan jadi rujukan. Ini pondok-pondok pesantren habaib, kita semua pagi wiridul latif, malam rotif. Kabarkan dengan karya tulisnya, kalau penuh dengan nur, penuh dengan sir dari pengarangnya. Mudah-mudahan kita baca kitabnya dapat barokah dan sirnya insya Allah diberi manfaat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah pertemuan berikutnya kita mulai pada bahasan pasal pertama dan mudah-mudahan diberi pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin ya Itu saja Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita tutup dengan doa ada permohonan Fatihah untuk Fatihah dan doa untuk kesehatan istri Sohibul Bait. Mudah-mudahan diberi sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga dan dilindungi